قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat yang ke-104 Allah menyatakan Qul Katakan oleh wahai Rasul Wahai sekalian manusia Jika kalian berada dalam satu keraguan terhadap agamaku Maka tidaklah aku akan beribadah Akan menyembah Kepada apa-apa yang telah kalian sembah apa-apa yang kalian ibadahi dari selain Allah akan tetapi aku akan beribadah kepada Allah yang ia akan mewafatkan kalian Qanabillah rahimani wa rahimakumullah Qala syarih al-ayatul ula Ayat yang pertama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yani ayat yang pertama yang ada di dalam bab Fadlul Islam. Ayat Al-yawma akmaltu lakum. Khitabun lil mu'minin. Ayat itu nada arah pembicaranya adalah kepada kaum mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Wal ayat tsaniyah Dan ayat yang kedua. Qul ya ayuhan nas katakan oleh wahai Rasul wahai sekalian manusia. Ayat yang barusan kita baca. Ini ayat yang kedua yang diletakkan di bawah judul Fadlul Islam. Khitabun lil musyrikin. Khitabnya arah pembicaraannya adalah ditujukan kepada orang-orang musyrikin Qul kalimat qul ayyuhar rasul katakan olehmu wahai rasul ya ayyuhan nas wahai sekalian manusia jami' al bashariyah seluruh manusia segenap manusia in kuntum fi syakkin min dini jika kalian berada dalam satu keraguan terhadap agamaku fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah maka aku tidak akan beribadah kepada apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah walakin a'budullah kan tetapi aku beribadah hanya kepada Allah فهذا هو دين Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka inilah dia agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ibadatullahi ibadahnya kepada Allah wa tarku ibadati masiwahu dan meninggalkan ibadah kepada apa saja yang selainnya alladzi yatawaffakum alladzi yatawaffakum yani zat Allah subhanahu wa ta'ala yang layak diibadahi dialah yang akan mewafatkan kalian menjadikan kalian mati di tangannya lah ajal inda nihayati ajalikum ketika ajal kalian berakhir dialah yang menentukan ajal tersebut wa yunqilukum min hadhihi dar ila daril jaza dan akan memindahkan kalian dari negeri ini, negeri dunia, negeri kehidupan dunia ila daril jaza untuk berpindah ke negeri pembalasan. Tidak ada yang lain yang melakukan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal mustahiqqu lil ibadah. Oleh karenanya maka Allah lah dia yang memang berhak untuk ditujukan kepadanya ibadah. Li'annahu ilaihi karena hanya kepadanya lah al-marja' wal masir tempat untuk merujuk kembali wal masir dan tempat untuk mengakhiri perjalanan yakni kembali dari perjalanan hidup di dunia berpindah ke negeri akhirah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang telah dilakukannya di dunia maka tiada yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala untuk ditujukan ibadah kepadanya Amma hadil asnam adapun berhala-berhala ini falaisa laha minal amri syai maka tidak ada ia memiliki sedikit pun urusan La tuhyi wa la tumit Tidak mampu menghidupkan Tidak pula mematikan Wa la tujazi ahadan Dan tidak akan bisa membalas Seorang pun Apapun Lianaha makhlukat Karena berhala-berhala itu ialah Makhluk-makhluk Yang juga diciptakan La tamliku li nafsiha darran wa la naf'ah tidak memiliki kuasa terhadap dirinya untuk mendatangkan satu kemadaratan malapetaka wala naf'an tidak pula satu kemanfaatan fa kaifa tamliku li ghairiha lalu bagaimana dia memiliki kuasa atas pihak yang lainnya ini sungguh logika orang-orang musyrikin yang tidak berjalan nalar akal sehatnya fitrahnya yang telah dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak lahir ke dunia yang diawali dengan pengakuannya alastu bi rabbikum bukankah aku ini adalah rob kalian qalu bala syahidna mereka mengatakan iya kami bersaksi tentangnya Ketika sampai ke dunia dipalingkan oleh syaitan. Diajak oleh syaitan meninggalkan dasar fitrah yang lurus. Beribadah kepada selain Allah. Ya ulad, Ada minal ajaib. Ini termasuk diantara keajaiban kalau mau mencari keajaiban dunia yang paling ajaib ini melihat orang-orang musyrikin termasuk keajaiban dunia yang paling ajaib sehingga dinobatkan menjadi keajaiban dunia bukan keistimewaan bukan perlu dibanggakan bangga silahkan bangga ya tempat-tempat untuk dilakukan kesyirikan di situ sebagai tempat keajaiban dunia betul ajaib karena tidak berguna lagi akal nalar termasuk pelaku-pelakunya yang memuja tempat-tempat yang dianggap sebagai suatu yang memiliki hak untuk dipertuhankan dijadikan sebagai tempat sesembahan ada minal ajaib wastighfafil uqul Dangkal akalnya. Akalnya dangkal. Tidak berjalan sebagaimana fitrahnya. Allah telah menyatakan dalam surah Al-A'raf 194. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya pihak-pihak yang kalian seru selain daripada Allah mereka semua adalah hamba-hamba juga sama seperti kalian. Fada'uhum maka coba serulah mereka fal yastajibu lakum. Coba apakah akan bisa mengabulkan memperkenankan kepada kalian in kuntum sadiqin jika kalian memang benar. Coba saja yang mereka ibadahi itu jelas sama posisinya seperti yang beribadah sama-sama makhluk Bahkan sudah dicoba oleh mereka dan tidak bisa memberikan apapun. Dibuktikan oleh Rasulullah SAW, Ibrahim alaihissalam. Berhala-berhala itu. Yang dituduhkan bahwa mereka lah yang menghancurkan berhala-berhala kecil. Ternyata mereka sadar bahwa berhala itu memang tidak mampu berbuat sesuatu. Namun mereka tetap bisa, mereka tetap tidak bisa menerima argumentasi yang penuh dengan bayinah tersebut. Allah nyatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian seru mereka, mereka tidak bisa mendengar seruan kalian. Yang pertama. Silakan diseru dipanggil. Dijadikan sebagai tempat berdoa, memohon. Tidak bisa mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau betul seandainya mereka mendengar. Katakan bisa mendengar. Mastajabu lakum. Tidaklah mereka bisa memperkenankan mengabulkan terhadap kalian. Wa yaumal qiyamati Nanti pada hari kiamat mereka akan ingkar terhadap seruan-seruan kalian. Terhadap apa yang kalian lakukan, seruan kepada mereka. Fahada mukhatibatun. Ini mukhatibatun lil uqul mencoba untuk berbicara lil uqul dari hati ke hati dari pemahaman untuk berpikir merenung namun ternyata tidak berguna Fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu Allah pernyataan maka tidaklah aku akan beribadah kepada pihak-pihak yang kalian sembah selain daripada Allah namun aku beribadah hanya kepada Allah wal ibadatu haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala maka ibadah itu merupakan hak yang hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yatawaffakum ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mewafatkan kalian wa umirtu an akuna minal mu'minin sementara aku diperintah agar aku termasuk menjadi orang-orang yang beriman ini Rasulullah SAW dan segenap para Rasul. War Rasulullah SAW makmurun. Rasul itu pun juga diperintah. Sebagai hamba yang menjalankan ibadah. Bukannya diibadahi. Bukannya disembah. Tapi diperintah menjalankan ibadah. Serta diperintah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa yamtazilu amarallahi subhanahu wa ta'ala. Wa yuballighuhu dan dia Rasulullah SAW dan segenap para Rasul yang lainnya yang amar Allah telah menjalankan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala wa yuballighuhu linnas dan menyampaikannya kepada manusia. Barakallahu fikum. Ini prinsip dan juga sikap tegas tanpa basa-basi. Perkara prinsip tauhid. Kalau kalian ragu, sudah. Yang jelas aku tidak akan ikut terhadap apa yang kalian yakin. Tidak perlu ada basa-basi. Prinsip-prinsip berbeda-berbeda. Ini ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kita mengambil apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya dan telah disampaikan oleh Rasul tersebut sampai kepada kita. khair walhamdulillah rabbil alamin. Fadlu hafizakumullah.